وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف وصف الله تعالى وينبغي لنا أن نرضى بما قسم بما قسم الله لنا dan kita seharusnya meridhai apa yang telah Allah bagikan untuk kita bisarra'i wadzarra di dalam suasana yang lapang ataupun dalam suasana yang berbahaya atau suasana yang susah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala فأنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bencana atau ujian. Semakin banyak ujian, semakin banyak pahala seseorang. Inna Allah idza ahabba qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka bukan untuk membinasakan mereka tetapi untuk menaikkan derajat mereka dan seterusnya. Paman radiya falahur Ridho. Maka barang siapa ridho dengan ketetapan Allah tadi dan ujian tadi, maka dia akan mendapatkan keridhoan. Waman Sakhito sakhita Suhut. Dan barang siapa marah, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan. al jazak mungkin amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau hadis Ahmad Tirmidzi wa Ibnu Majah wa huwa hadisun hasan. Memang dia hadisnya hasan. Apakah wajib bagi seseorang untuk ridha dengan takdir Allah? Yang benar dia tidak sampai wajib. Yang benar adalah mustahab. Ada pun untuk sabar itu wajib. Ada pun untuk ridha maka dia mustahab. Qala Syekhul Islam rahimahullah fa idza kana mumin ya'lamu anna al-qada'a khairun lah. Maka apabila seorang mukmin itu mengetahui bahwasanya takdir itu lebih baik untuk dia, apa yang Allah katakan untuk kita pasti itu lebih baik untuk kita. Ada hikmah di balik perkara-perkara yang penting yang kita dapatkan. Idza kana sabara syakura. Kalau dia itu adalah orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Itu baik untuk dia mendapatkan pahala dan mendapatkan tambahan nikmat. Au kana qad Allah atau dia itu telah istikharah kepada Allah. Wa alima anna min sa'adati ibni Adam istikharatuhu lillah. Yang dia mengetahui bahwasanya termasuk dari sebab keberuntungan sa'adah atau kebahagiaan anak Adam adalah istikharatahu lillah yaitu dia telah istikharah kepada Allah, mohon pilihan dari Allah. Wa ridahu bima bima Allah lah dan dia ridha dengan apa yang Allah bagikan untuk dia. Karena qad radiya bima huwa khairul lah. Maka dia telah ridha dengan apa yang hal itu menjadi kebaikan untuk dia. Wa fil hadits sahih an Ali radhiyallahu anhu qala Inna Allah yaqdi bil qadar. Sesungguhnya Allah itu telah sesungguhnya Allah itu menetapkan dengan ketetapan. Faman radiya falahu ridha wa man saqita falahu suh. Barang siapa ridha dia akan mendapatkan keridhaan dan barang siapa marah maka dia pun akan mendapatkan kemarahan. Fa bi hadzal hadis ar-ridha wal istikharah. Maka di dalam hadis ini ada keridhaan dan ada istikharah. Faridha ba'da qada. Ridha itu setelah adanya takdir. Setelah ada takdir kemudian kita ridha. Wal istikharah qabla al-qada. Sementara istikharah itu sebelum takdir. Kita mohon ketetapan, kemudian kita melangkah. Kalau nanti ternyata ada takdir apa, maka kita ridhoi itu. Ha wa hada akmal min ad-dharra was-sabr ini lebih sempurna. Demikian kalimatnya mungkin agak membingungkan. lebih sempurna daripada apa abdorok yang digabung dengan kesabaran. Yaitu apa? Kita mengalami kesulitan dan kita sabar. Jelas ini pahalanya besar. Kita mendapatkan kesulitan dan kita sabar, ini pahalanya besar. Tetapi yang lebih besar pahalanya adalah kalau kita mengalami kesulitan dan kita ridho dengan ketetapan Allah tadi. Ditakdirkan tertimpa musibah, kita ridho ini memang pahalanya lebih tinggi daripada sekedar kesabaran. Baik, walihada Zukira fi zat Karena itulah disebutkan di dalam hadis tadi yaitu ridha. Baik hadis Anas bin Malik ataupun hadis Ali. Wafihada fi Sementara di dalam hadis yang lain yang beliau sebutkan tapi tidak, kita nukil di sini disebutkan apa masalah kesabaran. Dua-duanya penting kesabaran itu wajib, tetapi yang lebih tinggi adalah keridhaan. Summa idza kana al-qada'u ma'a sabr khairan lah. Kemudian juga apabila takdir yang disertai dengan kesabaran itu lebih baik bagi dia, fakaifa ma'a Maka bagaimana kalau takdir tadi kita hadapi dengan keridhaan, tentunya derajatnya lebih tinggi lagi. Kita sabar kemudian kita ridho. Dan yang tertinggi lagi apa? kita justru sampai tingkat bersyukur. Ini derajat yang tertinggi. Ada takdir yang sedih, tetapi justru kita bersyukur. Karena yang ditetapkan Allah pasti lebih baik untuk kita. Ini tadi selesai dari Majmu'ul Fatawa. Waman wasala ila darajatir ridha, ila darajatir ridha, falahu ghufurul ajr. Maka barang siapa mencapai derajat ridha, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak, ghufur, banyak wakil iman disertai dengan manisnya iman. Buktinya apa? Hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabba akan merasakan manisnya iman ta'am yaitu rasa tapi yang dimaksudkan adalah dalam sarangnya yaitu halawah rasa manis akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Islam Islami dina dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Tidak memilih agama yang lain walaupun agama lain yang lain banyak apa? Hadiah. Hadiah waktu Natal, hadiah waktu Pasca hadiah waktu ini, waktu itu. Hadiah nah, tidak melirik itu. Tapi dia ridho Islam sebagai agama dia. Wabi Muhammadir Rasulah. Ini kurang alif di belakangnya betul Rasulah. Dan ridho Muhammad sebagai Rasul. Rasul yang diutus kepadanya. Nah, orang yang menggabungkan tiga prinsip ini, tiga dasar ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Sa'id man radiya billahi rabba wabil islami dina wa Muhammad muhammadin nabiya wajabat lahul jannah wahai Abu Said barang siapa ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya maka dia wajib mendapatkan surga ini ketetapan dari Rasulullah tapi tentunya bukan hanya mengucapkan ini tetapi apa konsekuensinya itu yang lebih penting Wa ajibalaha Abu Said. Maka Abu Said merasa kagum dengan dengan hadis ini. Fakal aidha alayya ya Rasulullah. Ulangilah hadis tadi kepada saya wahai Rasulullah. Kalimat tadi. Fafa'al. Maka Rasul mengulang kembali. Ini menunjukkan kesabaran Rasulullah di dalam mengajar. Memang beliau itu bagikan seorang ayah kepada anak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Imam Ahmad beliau mengatakan innama ana lakum zilamil walid uallimukum. Sesungguhnya aku itu bagaikan ayah di hadapan kalian Aku mengajari kalian. Maka istri beliau adalah apa? Ummahatul mukminin, ibu bagi kaum mukminin. Masuk buktinya adalah bukti kesabaran beliau. Beliau mengulang, mengulang pelajaran yang diinginkan oleh sang murid. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan agar apa manusia itu jangan hanya merasa puas dengan ini, tapi berusaha untuk menambah pahala terus. Wa ukhra yarfa'u biha abda mi'ata darajatin fil jannah. Dan ada amalan-amalan yang lain yang dengannya Allah mengangkat derajat. Ini kalau kita baca ya rafa'u, kalau yurfa'u ya sang hamba itu diangkat derajatnya 100 derajat fil jannah di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Jarak antara setiap dua derajat itu seperti jarak langit dan bumi. Begini ya, kita kerja susah-susah dapat tanah paling sedikit Sementara bagi orang yang menjalankan ini dia mendapatkan 100 derajat yang mana 100 derajatnya itu seperti langit dan bumi jaraknya e, jarak antar derajat. Kalau wa ma ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Kalau al jihadu fi sabilillah. Al jihad fi sabilillah. Diulang lagi. Yaitu jihad di jalan Allah. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm bahwasanya jihad yang terbesar pada zaman ini adalah apa? adalah kolaborasi ilim Dan dijelaskan oleh uh, Syekh Rahman Nasir Al-Sa'di bahwasanya jihad yang terbesar pada zaman ini adalah apa? Menebarkan ilmu. Kenapa? Sekian banyak kerusakan akibat adalah akibat dari bodohnya umat terhadap ilmu yang hak. Maka ini jihad yang besar, perlu kesabaran. Mudah orang belajar satu jam dua jam dia bisa dengan mudah untuk apa memainkan senjata tetapi untuk ilmu syar'i ini dia butuh waktu yang panjang butuh apa? Pelajaran pagi sore siang malam melatih diri sekian lama untuk bisa menjalankan tugas untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu dan untuk juga apa? Menebarkan al-haq dan seterusnya. Maka memang ini jihadnya lebih besar daripada sekedar apa? Sekedar memainkan senjata di medan perang. Makanya kalau seorang yang mujahid di sabilillah itu mendapatkan pahala ini, maka para ulama mereka mendapatkan apa yang lebih tinggi dari itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Misbah dari Sa'adah. Kalau mujahid sabilillah bahkan sampai tingkat syuhada, maka dia pahalanya besar. Tapi untuk para ulama mereka derajatnya lebih tinggi dari para syuhada karena posisi ulama adalah para siddiqun. Derajatnya itu di bawah derajat para nabi. Makanya ini adalah bukan hanya kabar gembira untuk orang yang berperang di medan perang dengan perang yang syar'i bukan perang yang memberontak kepada pemerintah dan sebagainya maka derajat untuk orang-orang yang menyebarkan ilmu dia lebih tinggi daripada sekedar orang yang berjihad berperang tadi itu wa an sa'at bin abi waqqas radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muadzin Barang siapa berkata ketika mendengar sang muadzin, Ashadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin selesai ada, kemudian orang ini mengucapkan, yang mendengar mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi muhammadin rasula, wa bil islami dina. Mengucapkan ini, Gufira lahu dhanbuh. Dosanya itu akan diampuni. Lagi-lagi kembali kepada apa? Tiga landasan yang utama itu. Masalah Allah, Rasulnya, dan agamanya. Ini di Sahih Muslim. Sekarang setelah kita tahu keutamaan-keutamaan ridho kepada Allah, sekarang bagaimana cara kita merealisasikan keridoan tadi? Bagaimana prakteknya? Itu yang penting sekarang, yang lebih penting. orang Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa ridho bi ridha dengan rububiyahnya Allah, raditu billahi rabba, yatadammanu ridha bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Mengandung keridhaan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan ini memang konsekuensi yang harus. Kalau dia sudah yakin Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur kehidupan dan kematian, Allah yang melindungi dia selama ini, maka kenapa dia tidak ridho untuk menyembah hanya pada Allah, Kenapa masih menulis kepada kuburan atau menulis kepada bomo atau menulis kepada apa? Azimat, tangkal tangkal dan sebagainya. Kalau memang dia itu Allah sebagai Rabbnya, maka hendaknya dia percaya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Makanya ini adalah konsekuensi pertama dan yang tertinggi. Kalau kita mengaku ridho Allah sebagai Rabb kita, yaitu apa? Kita ridho Allah sebagai satu-satunya kesembahan kita. Yang kedua, wabir ridho bitadbirihi lil abd yaitu dia ridha dengan pengaturan Allah kepada sang hamba terkadang diberi kekayaan terkadang diberi apa itu kemiskinan terkadang diberi kesehatan terkadang diberi rasa sakit mengalami penyakit ini penyakit itu terkadang diuji dengan rasa aman terkadang juga diuji dengan rasa takut dia ridho dan dia pasrah dengan apa yang Allah tetapkan sambil dia terus banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia berdoa dapat pahala dan doanya akan dikabulkan. Kalau ternyata Allah dengan nikmatnya menghendaki yang lain untuk kita dihapus dosa dengan dengan adanya ujian atau dinaikkan derajat dengan adanya ujian, maka ridho. Dia memilih ridho. Yakin ini adalah pilihan untuk kita, kebaikan untuk kita. Wahtiyarihilah yaitu dia ridho dengan pilihan Allah untuk dirinya. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang kita untuk diri, diri kita sendiri. Bagaimana datang dari hadis Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Muslim ini Yakin Allah Taala itu penyayang sama kita. Kemudian dua ar-ridha bil Islam dina bukti kita ridha Islam sebagai agama kita itu apa? Ya qatadi ikhtiyarahu ala sa'il adyan menuntut kita itu sengaja memilih Islam dibandingkan seluruh agama yang lain. Walaupun di agama yang lain banyak banyak apa banyak undangan-undangan banyak abuan. istilahnya apa? Abuan. Apa abuan? Abuan. Abuan. Hadiah. Ah, banyak abuan. Iya hadiah. Kalau hmm. kamu hari Minggu pergi ke gereja sana, ah, kamu dapat dapat apa megi satu tan misalkan atau kamu akan dinikahkan dengan wanita yang cantik atau kamu akan mendapatkan uang ini ini ini misalkan nah dia tidak milih itu dia tetap milih agama Islam nah inilah bukti dia ridho Islam sebagai agamanya walaupun harus menggigit akar pohon istilahnya akar pokok walaupun menjadi orang yang miskin waridho bi Muhammadin Rasulah adapun ridho Muhammad sebagai Rasulnya apa itu yang ridho bi jami'i ma menuntut untuk kita itu ridho dengan seluruh apa yang beliau datangkan. Seluruh syariatnya kita terima dengan dengan penuh ketundukan dan kegembiraan. Walaupun terkadang kita tidak suka, terkadang kita merasa berat, tetapi kita yakin yang Rasulullah ajarkan itu adalah yang terbaik demi kebaikan kita sekarang ataupun nanti. Min aindillah datang dari sisi Allah, bukan dari bikinan beliau sendiri. Kalaupun beliau membuat itu jauh lebih baik daripada bikinan orang-orang setelah beliau yang tidak maksum. Bagaimana sementara Allah Ta'ala telah menjamin bahwasanya Rasulullah itu tidak membuat sendiri ajaran itu, tapi dari Allah. Harusnya kita merasa puas dengan itu dan tidak lagi mencari-cari tambahan-tambahan yang lain. Seakan-akan kita tidak puas dengan apa dengan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam Al-Iqtisam. Sesungguhnya orang yang membuat bid'ah pada hakikatnya dia itu tidak ridho dengan pilihan dari Rasulullah. Wa qabuli dzalika bitaslim, eh, wa qabula dzalika bitaslim. Dan menuntut untuk ia menerima syariat Rasulullah tadi dengan kepasrahan. Bukan produk kenapa sih yang ini haram, kenapa sih yang ini tidak dibikin jadi begini misalkan. Bahkan dia itu pasrah saja. Walin syirah dan kelapangan hati, kelapangan dada, bukan hatinya sempit Kenapa ada syariat yang semacam ini membuat kita jadi nama kita jelek di mata orang barat dan sebagainya. itulah. Kama qala ta'ala wala wa rabbik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka demi robbu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim Fima syajara bainahum. Di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim mimma Kemudian mereka tidak mendapati kesempitan di jalan yang terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Ini selesai dalam dari kitab yang Ulum wal Hikam. Baik. Setelah kita tahu kandungan ridho kepada tiga perkara tadi, tinggal apa? Fal yuhasibil abdu nafsah. Maka hendaknya sang hamba memeriksa diri sendiri. Wal yangdur ila sidqihi. Dan hendaknya dia memperhatikan, eh, melihat kepada kejujuran dia fi qawlihi yaumiyan terhadap ucapan dia setiap hari raditu billahi rabba aku ridha Allah sebagai Rabbku benarkah ini sudah kita jalankan atau ini hanyalah ucapan yang belum dilaksanakan. Tinggal masing-masing menilai diri sendiri. Demikian pula masalah ridho Muhammad sebagai rasulnya, ridho Islam sebagai agamanya dan seterusnya dan seterusnya. Faman kana radiyan haqqa maka barang siapa ridha dengan sebenar-benarnya an qada'illah terhadap takdir Allah yajid yajid ta'mal iman ini karena kita bentuk syarat maka jalannya disukun yajid mal iman dia akan mendapatkan manisnya iman wa man wasfaqahu Allahu ala ayyatuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma dan barang siapa Allah beri taufik untuk Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lain istaufa baqiyata suruta dan dia telah dia telah melengkapi sisa-sisa syarat maka berarti apa? Fakat zafa ma huwa a'lam min ba'lil iman. Maka dia telah merasakan apa yang lebih tinggi dari sekedar rasa iman. Wa huwa halawatuh. Dan ini adalah manisnya iman. Ini ala Sebagian ulama membedakan antara fakmal iman dengan halawatul iman. Tapi memang kalau Imam Ibnu Qayyim membedakan fakmal iman ini sekedar apa? Rasa, rasa yang baik. Adapun halawah itu adalah kemanisan. Tidak apa-apa ini. Yang penting kita paham maksudnya semuanya adalah bagusnya iman. Dia merasakan bagusnya iman. Ini ada kesalahan yaitu fakot pakai tok yang betul pakai dal. Fakot zaqo. Fakot. Iya pakai dal. Fakot bukan tok. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol salatun. Ada tiga perkara Man kunna fihi barang siapa tiga perkara itu ada di dalam dirinya, wajadah halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja tiga perkara itu? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu orang yang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Waman ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seorang hamba Tidaklah dia mencintai dia kecuali karena Allah, bukan karena banyaknya uang, bukan karena tingginya kursi dia dan seterusnya dan seterusnya. Wa man yakrahu an ya'uda bil kufr dan orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran ba'da id anqadahu Allah setelah Allah menyelamatkan dia kama yakrahu an yulqa finnar sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jelas kita benci sekali kalau sampai masuk ke dalam api. Maka hendaknya kita membenci kekufuran seperti itu atau lebih. Hadis muttafaqun alaih. Dari sini kita mendapatkan tiga syarat untuk mendapatkan manisnya iman. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lamma kanatil mahabbatu tammah mayral qalbi bi kulliyatih. Manakala yang namanya rasa cinta yang sempurna itu adalah kecondongan hati secara total kepada ilal mahbub kepada zat yang dia cintai karena kalau mailul hamilan ala ta'atih jadilah kecondongan tadi membawa dia untuk taat kepada zat tersebut makanya orang yang cinta kepada seorang wanita biasanya dia taat kepada wanita itu orang yang cinta kepada seorang pemimpin dia akan taat kepada pemimpin itu orang yang cinta kepada Allah dia akan taat kepada kepada Allah taala dua ta'zimih dan menjadikan dia itu apa? Mengagungkan zat yang dia cintai itu. Wa kullama kana al-mailu aqwa dan setiap kali kecondongan tadi semakin kuat, kana ta'atu asam. Jadilah ketaatan itu semakin sempurna. Wa ta'zimu awfar dan pengagungannya itu semakin banyak. Ini memang kembali kepada Allah kekuatan cinta. Makanya asal dari segala macam gerakan di alam semesta ini adalah apa? Rasa cinta adanya rasa cinta sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa dan Imam Ibnu Qayyim di al jawadil Kafi. Setiap gerakan di alam semesta ini baik di langit ataupun di bumi itu sumbernya adalah rasa cinta. Entah cinta yang benar atau cinta yang batil. Gerakan itu semuanya adalah sumbernya dari itu. Kenapa seseorang lari dari dari penyakit karena dia cinta keselamatan? Kenapa seseorang rela untuk mencuri ini, mencuri itu. Karena apa? Dia cinta kepada kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula kenapa orang rela bersusah payah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Karena dia cinta kepada Allah. Demikian seterusnya. Qal wahadal mayriyu yulajimul iman. Dan kecondongan ini, kecondongan yang benar tentunya kepada zat yang maha agung tadi, itu menyertai iman. Selalu menyertai keimanan. Tidak mungkin ada rasa ada keimanan yang tanpa disertai oleh rasa cinta. Makanya para ulama mengatakan seorang mukmin selama dia masih mukmin walaupun banyak maksiat tetapi di relung hatinya ada rasa cinta kepada Allah. Hanya saja apa kecintaannya itu melemah ketika ketika apa? banyak bercabang kepada kepada kecintaan yang lain-lain. Bal ruhul iman. Bahkan rasa cinta tadi adalah ruh dari keimanan. Kalau rasa cinta pada Allah sudah habis secara total, berarti imannya pun habis secara total. Walubhu dan dia adalah mata hati dari keimanan. Fa'ayu syai'in yakunu a'la min amrin. Maka apa sih sesuatu yang lebih tinggi daripada suatu perkara yang ya manu ayyakuna Allah subhanahu ahabbal asya'i ilal abd. Yang suatu perkara yang mengandung mengandung apa? Bahwasanya Allah yang Maha Suci itu menjadi zat yang paling dia cintai, paling dicintai oleh sang hamba itu. Wa awlan asya'i bita'zim dan perkara yang paling besar untuk dia, yang paling pantas untuk dia agungkan. Wa ahabbar asya'i bita'atih, eh, bita'ah dan menjadi perkara yang paling ahad, yang paling berhak untuk ditaati. Tentunya tidak ada, hanya Allah yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Sumbernya apa? Adalah besarnya rasa cinta. Sementara rasa cinta itu munculnya dari apa? Dari kuatnya ilmu. Ya, bagaimana penjelasan Syekhul Islam di dalam kita beliau apa itu Atufah al iraqiyah al hubbu yatba'ul ilm. Rasa cinta itu mengikuti ilmu. Semakin orang kenal Allah, semakin cinta pada Allah. Wa bihadza yajidul abdu halawatal iman. Dan dengan inilah, yaitu kuatnya rasa cinta, sang hamba akan merasakan manisnya iman. Sama bisohin anhu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis anak tadi, anhu Rasulullah bersabda, Salatun mankun nabi wajada halawal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa tiga perkara itu ada di dalam dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Man Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa man kana yafahu an yarji'a ila al kubri ba'da id anqadahu Allah minhu. Dan orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi, kama yakrahu an yulqa finnar sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Berarti apa? Seseorang bisa mencapai manisnya iman ketika rasa cintanya itu kuat sampai melebihi apa rasa cinta kepada yang lain, cinta kepada Allah menguat. Makanya orang yang mencapai derajat ini kita tidak heran kalau apa? Kalau dia sanggup meninggalkan pekerjaannya karena Allah, dia sanggup mengisi waktunya untuk apa? Untuk ibadah, untuk kerja keras demi akhirat dia dan sebagainya meninggalkan perkara-perkara yang ahli dunia merasa berat untuk meninggalkannya dan bahkan melakukan perkara yang ahli dunia merasa heran bagaimana orang ini sanggup melakukan itu itu adalah kembali kepada apa kekuatan cinta kepada Allah Taala baik fa'allaqa zawqal iman ini masih ucapan Ibnu Qayyim maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan Rasa iman tadi kita rasa iman diridho billahi rabba. Dengan seridoan kepada Allah sebagai rohnya Sementara yang berikutnya yang lebih tinggi, wa alla qabulu halalatin. Sementara Rasulullah menggantungkan adanya rasa manis tadi bima huwa mauqufun alaih dengan perkara yang terkait langsung dengan Allah Ta'ala. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Kalau tadi sekedar apa? Sekedar, tetapi ini nilainya amat tinggi. Sekedar meridai Allah sebagai rohnya. Ini bukan sekedar itu, bahkan zatnya Allah yang paling dia cintai. Dan cinta pada Rasul itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Walayatimu dan tidaklah sempurna keimanan itu kecuali dengan ini tadi. Wahwa apa itu? kau Kaunuhu subhanahu ahabbar asya'i ilal abd huwa wa rasuluh yaitu Allah yang maha suci dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai. Walamma kana hadal hubud tam wal ikhlas dan manakala rasa cinta yang sempurna ini dan keikhlasan yang sempurna ini huwa samrotahu dia itulah buah dari keimanan tersebut a'la min mujarradir ridha ini lebih tinggi daripada sekedar ridho di rububiyah sekedar ridho kepada rububiyahnya Allah ridho dengan pengaturan dia dan sebagainya Karena samrotuhu a'la maka buahnya pun lebih tinggi daripada sekedar yang pertama apa itu buahnya wahia wajdu halawatil iman yaitu dia mendapatkan manisnya iman Wah. Samratul ridha dan buah dari ridha adalah apa? Zawku fa'il iman, yaitu dia merasakan iman. Fahada wajada, orang ini mendapatkan halawah wajah. wajah sementara orang yang itu eh, ini berarti bukan bukan fi'il ya tapi dia masjid. Fahada wajadu halawat Yang ini mendapatkan manisnya, eh, kemanisan. Wajah sementara yang itu Zawku ta'am, merasakan uh, mendapatkan cita rasa. Allah musta'an. Tetap semuanya adalah termasuk derajat yang amat tinggi semuanya. Hanya saja memang bertingkat-tingkat. Wa inna ma yatarattabu hadza wa hadza 'ala bihi. Dan hanyalah baik yang disebutkan di dalam hadis uh, siapa tadi? Hadis uh, eh, Al-Abbas bin Abdul Muthalib ataupun hadis yang disebutkan oleh Anas tadi, hadis Anas tadi itu adalah akibat dari ridha kepada Allah wahdahu satu-satunya Rabban kepada Rabb wal bara'atu min ubudiyyati ma siwa dan berlepas diri dari beribadah kepada yang lain wa mailul qalbi bi kulliyati ilaihi bi kulliyati ilaihi dan kesombongan hati secara sempurna secara total kepada Allah wa kuwal muhibbi kulliha ilaih dan tertariknya seluruh kekuatan orang yang cinta tadi kepada Allah. Kuwa jamak dari kuwa. Waridahu an rabbih. Eh, ini titiknya gimana mana? Ya? Barangkali setelah ilahi ini titik. Waridahu an rabbih tabi'un dari ridhabihi. Dan ridha terhadap rohnya itu mengikuti ridha kepada rohnya. Memang ini ini agak mendalam. Ini kembali kepada sastra. Apa bedanya rodiaan dengan robiyah bihi? Ini memang agak beda. Adapun untuk bahasa kita susah untuk dijelaskan. Apalagi kalau kita biasa dengan apa masalah Kufiin dalam masalah apa itu tanah wudhu al ahruf Apa saja an dengan dengan bihi itu sama. Tapi jelas eh, Al Imam Ibnu Qayyim di sini membedakan. Yang tinggi yang paling tinggi adalah yang disebutkan dalam hadis Anas tadi. Faman radiya billahi rabba radiyahullahu lahu abda. Barang siapa ridha Allah sebagai Rabbnya, Allah akan ridha kepada dirinya sebagai hamba. Memang kita diciptakan untuk menjadi hamba. Semakin tinggi penghambaan kita kepada Allah, berarti semakin apa? Semakin tinggi derajat kita. Semakin kita merendah, justru kita semakin dinaikkan. Waman radiya anhu fi ato'in. dan barang siapa ridha apa yang datang dari Allah dalam masalah pemberiannya, wa eh dalam masalah larangannya. Terkadang kita ingin sesuatu tapi tidak dapat-dapat. Tapi kita yakin ini adalah pilihan Allah untuk kita. Kita tetap ridho. Wa ini dan ridho dengan ujian yang datang dari Allah, wa afiatihi dan kesehatan yang datang dari dia. Lam yanal bidzalika darajatan ridho, eh, ridho Rabbi anhu dia tidak bisa dengan itu mencapai derajat ridha Allah terhadap dirinya illam yardha bihi rabbah kalau dia tidak ridha Allah sebagai Rabbnya itu apa tidak mungkin kita bisa mencapai derajat yang disebutkan dalam hadis Anas tanpa kita melewati apa yang disyaratkan di dalam hadis uh, Al-Abbas bin Abdul Muttalib tadi jadi memang kita harus mengikuti tingkatan yang ada di dalam hadis Abbas tadi Makanya memang sebelum kita membaca kitab-kitab yang lain dalam akidah, memang yang bagus adalah kita membaca usul sarasa. Baru kemudian kita naik ke derajat yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Maka rata-rata orang yang tidak mau melewati derajat itu, melewati tingkatan pelajaran itu, pengen langsung naik dan naik, biasanya apa? Dia di tengah jalan justru akan putus karena rusaknya niat atau rusaknya sudut pandang dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau sampai memusuhi isi kitab yang benar tersebut. Tentunya lebih apa? Lebih jauh dari kebenaran. Walaupun kita tidak mewajibkan mempelajari kitab itu, tapi apa? Mempelajari kandungan yang ada di dalam kitab itu. Walaupun melewati kitab yang lain. Banyak kitab yang ditulis yang senada dengan usul salatan. Banyak. Tentang masalah tiga landasan utama itu. Fayyakar Fa'innal abda qad an alillahi rabbah terkadang hamba itu ridho Allah sebagai Rabbnya. bima akto terhadap perkara yang Allah berikan. Wa bima mana'ah dan terhadap perkara yang Allah Ta'ala halangi. Wa yakin layar dobi wahdahu ma'budan. Ya ini muskilahnya. Tetapi dia tidak ridho Allah satu-satunya sebagai yang disembah. Masih mencari sembahan yang lain. Wa ilahan sama kesembahan. Dia ridho Allah kasih ini atau Allah tidak kasih ini dia sabar. Tetapi apa? Ketika disuruh ibadahnya pada Allah, dia nggak ridho. Dia ingin tetap bisa apa? Sujud kepada yang lain dan sebagian dan sebagainya. Seperti sebagian apa? Sebagian orang zuhud dari kalangan makarimah itu. Hampir sama, setiap pun mengalami itu. Orang-orang makarimah, sebagian dari mereka yang zuhud, ridho bahwasanya Allah kadang kasih kemiskinan, kadang kasih rasa sakit, kadang dibikin dia itu tidak mendapatkan ini dan itu. Tetapi untuk disuruh sujud hanya kepada Allah tidak mau. Bahkan mereka sujud kepada apa? Kepada Tuhan mereka yang ada di Nasirun itu. Yang mengaku sebagai Tuhan itu. Na'udzubillah. Ini adalah bukti bahwasanya apa? Perkara ini bertingkat-tingkat. Tentunya orang yang tidak rida Allah sebagai satu-satunya sesembahan berarti apa? Dia masih memiliki kesyirikan di dalam hatinya. Mungkin syirik besar, mungkin syirik kecil. Na'udzubillah. Walihada karena itulah innama wabina. ridha abdi yaumal qiyamah liman rib liman radiya bihi rabba. Karena itulah Allah hanya menjamin meridai hamba pada hari kiamat bagi orang yang meridai Allah sebagai Rabbnya. Eh, Karena kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man kala kulla yaum Barang siapa berkata di setiap hari itu billahi rabba Wabi islami dina wabi muhammadin nabiya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu eh, an eh, yurdiyahu atau yardahu. Sepertinya yurdiyahu di sini ya. Berarti bacanya yurdiyahu. An yurdiyahu yaumil qiyamah. Wajib bagi Allah untuk membuat dia ridho pada hari kiamat yaitu apa? Dikasih hadiah yang banyak nanti di di alam eh, apa di dalam surga. Ini masih banyak pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tapi kita tutup sampai di sini dalam penukiran itu di Madarij ada pun hadis yang beliau sebutkan ini disebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tetapi ada rawi yang majhul hal. Hadisnya ada kelemahan, tetapi dia didukung dengan hadis yang lain. Hadis yang tadi hadisnya siapa ya? Dari seseorang yang tidak dikenal dari dari pembantu Rasulullah SAW. Tapi dia didukung oleh hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi di dalam sananya ada Ibnu Lahiyah. Tapi secara umum apa? Hadis ini naik menjadi hasan li Maka hadis ini benar. Allahu taala alam.